Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia Titian Kolbu yang dirahmati Dibuliakan, dicintai Allah subhanahu wa ta'ala Senang sekali saya Cece di pagi hari ini Kembali menjumpai Anda di Titian Kolbu Dan insya Allah selama satu jam ke depan Kita akan membahas tentang kontrasepsi menurut hukum Islam Dan sudah ada di Sebelah saya Ustadz Ohman Sihab yang akan memberikan insya Allah selama satu jam ini pemahaman tentang kontrasepsi Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pagi-pagi ngomongin KB Ya saya beralih profesi saya dokter hari ini <laughs> Baik dan saya sudah berada di tengah-tengah jemaah Dari mana ya jemaahnya Assalamualaikum ibu-ibu Oh kurang semangat ya Assalamualaikum Masya Allah ini biru semua. Iya. Iya, subhanallah. Warna iya. kesukaan saya, Bu. Makanya saya demen banget tengah-tengah ibu ini anget. <laughs> Dari majelis tali mana, Bu? Radatul Jannah di masjid Radatul Jannah Kalimalang Jakarta Timur. Sehat semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu udah KB? Kayaknya udah semua ya Ustaz. Iya. Saya rasa ibu-ibu KB keluarga besar. <laughs> Harusnya ibu-ibu ini ya yang bicara di sini Ustaz ya. Iya. <laughs> Baik. Nah, Ustaz ada yang bilang pakai istilahnya pakai kontrasepsi haram. Ada yang bilang halal. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Katanya jadi bingung nih kita nih ibu-ibu ya Bu ya. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu nih istilahnya yang aktif luar biasa. Tiap tahun satu Ustadz nongol. <laughs> anaknya maksudnya. Nah, sebenarnya dalam Islam itu apa sih pemahaman kontrasepsi Ustaz? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Di dalam Islam semenjak dahulu itu ada yang namanya kontrasepsi itu. Sekarang digabungkan dengan dunia medis modern para ulama mengatakan ada tujuh jenis kontrasepsi yang pertama namanya azal itu semenjak zaman rasul dilakukan tetapi mohon maaf harus dengan si izin istri Azal itu ialah mengeluarkan benih laki-laki di luar tempatnya. Nah, itu Rasul Shallallahu alaihi wasallam membolehkan tapi harus dengan izin istrinya. Itu yang pertama di zaman Rasulullah. Yang kedua, ini yang paling aman pada saat itu dan sampai sekarang. Ar-radha'ah menyusui. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman yuridul yutimma ar-radha'ah au kama qala Rasul kama qala Allah taala fi kitabihil karim. Jadi menyusui itu salah satu kontrasepsi yang teraman di dunia. Karena satu membuat anaknya jadi baik, sehat, sehat, cerdas, yes. pinter, ya kan, seperti bapaknya. Ibunya menjadi juga sehat, bapaknya juga jadi sehat, begitu. Nah, ini cara Al-Quran untuk mengatur, mengatur apa namanya, mengatur uh, asi itu. Nah. Karena sudah dibuktikan seribu pasangan di Cina yang menyusui anaknya dua tahun di atas dua tahun itu seperti itu terjadinya. Tidak akan terjadi kehamilan bahkan jarang sekali terjadi kehamilan sebelum dua tahun. Yang ketiga, dunia modern ketiga, keempat, lima, keenam, ketujuh ini di dunia modern kita tahu dengan karet kondom yang keempat spiral ya. atau logam yang kelima dengan suntikan yang keenam dengan pil yang ketujuh pasek Tommy dan Tubek Tommy. Nah, di dalam Islam yang ketujuh ini pasek Tommy itu untuk laki-laki, tubek Tommy untuk istri ini merubah. Para ulama berselisih pandang kalau yang lainnya para ulama menyetujui Para ulama mensujui. Tapi yang ketujuh ini boleh perempuan itu pasektomi kalau menurut dokter dia melahirkan membahayakan dia. Dan si anaknya nantinya Anaknya yang bahaya, ibunya juga bahaya. Mm -hmm. Seperti itu. Tapi kalau tanpa alasan yang secara syar'i dan alasan secara medis, maka para ulama sepakat mengharamkan pasektomi dan tubektomi. Nah, itu tujuh apa namanya? Kontrasepsi. Uh, uh, uh, iya, kontrasepsi tadi. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an yang tidak boleh itu membunuh anak. Hmm. Yang tidak boleh membunuh anak. Itu dalam surah yang pertama surahnya itu eh, Al-Quran menyatakan wala auladakum auladakum para ulama mengatakan janganlah kalian membunuh anakmu sudah jadi sudah belum Bu Udah jadi anak atau belum Sudah. sudah jadi nah kontrasepsi ini sebelum kejadian Bu iya. Faham kan jadi Islam memandang sebelum kejadian masih boleh tapi kalau sudah kejadian namanya membunuh aborsi Jelas, Bu. Nah, walatak tulu auladakum khasyata imlak karena takut kelaparan. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Kami yang memberikan mereka rizki dan kalian kami rizki. Apabila kalian melakukan demikian, wa in qataltuhum wa in qatalah, wa in qataluhum apabila wa in, uh, apa apabila terjadi pembunuhan inna qatalahum yakni karena khitaan kabirah. Sungguh itu dosa yang besar sekali. Aborsi. Begitu. Ada lagi ayat yang lain. Wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzukukum wa iyahum. Janganlah kalian membunuh anak kalian karena takut kelaparan. Karena kami yang memberikan rezeki kalian dan anak-anak kalian. Jelas. Jadi Islam kalau sudah berbuah itu yang dilarang. Sperma dengan ovum jadi zigot bergelantung di aborsi itu yang diharamkan para ulama. Tapi kontrasepsi pun harus dengan niat yang baik. Niatnya apa? Niatnya bukan takut Allah tidak beri rizki, bukan. Kita pun nggak tahu bu besok hidup atau tidak. Tetapi Allah berikan kita akal untuk mengatur anak-anak kita, kemampuan kita, pendidikan kita, bagaimana keturunan ini tidak lemah. Karena Al-Quran memberikan amanah kepada kita. Kuntum khairu ummatin. Ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf. Watanhauna anil mungkar. Kalian sebaik-baiknya umat yang di Allah keluarkan untuk memerintah bukan untuk diperintah bu untuk memerintah perbuatan baik dan mencegah perbuatan itu perlu ilmu perlu pendidikan nah ini yang kita harus bahas benar-benar bu ya Berarti tergantung niatnya dari masing-masing pasangan ya Ustadz ya Kalau misalnya memang ketakutan istilahnya nggak ada rezeki Nanti sekarang kan biaya sekolah mahal ya Bu ya Itu kalau punya anak Aduh nanti sekolahnya gimana Makannya gimana gitu Tapi kalau misalnya untuk menunda kehamilan Misalnya si kakak umur 5 tahun ya si adik 3 tahun Nanti yang kecil 1 tahun Itu nggak apa-apa ya Ustadz ya Islam tidak melarang untuk kita merencanakan kelahiran Yang dilarang oleh Islam ialah membunuh anak Jelas itu Bu ya. Membunuh anak. Sedangkan kontrasepsi ini belum terjadi pembuahan. Belum terjadi apa? Pembuahan. Jadi boleh. Nah, niatlah dengan niat yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Kan begitu, Bu? Ya. ya. Baik Ustadz nanti kita akan lanjutkan Ibu-ibu juga di sini pastinya ada yang mau bertanya Kita akan break dulu Pemirsa jangan kemana-mana Titian Kolbu akan kembali setelah pesan-pesan berikut Tetap bersama kami Insya Allah, Insya Allah. Kembali lagi di Titian Kolbu Pemirsa dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami kali kan, kami kali ini masih membahas mengenai uh, kontrasepsi dalam pandangan Islam. Nah, uh, sebelum saya ngasih kesempatan pada ibu-ibu yang mau bertanya, uh, Ustaz sejauh mana sih kita misalnya sebagai orang tua dianggap kita mampu untuk istilahnya bisa menunda kehamilan atau ya tadi kan kalau bilang rencana boleh saja gitu ya plan anak ini ini ini tapi kok misalnya memang kita merasa kayaknya kurang mampu gitu misalnya pesimis aja gitu bahwa nanti punya anak nanti begini-gini bagaimana sih kita meyakinkan sebagai orang tua bahwa setiap anak tuh ada rezekinya gitu Bismillahirrahmanirrahim Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha setiap yang melata di muka bumi Allah telah tentukan rezekinya tetapi Allah berikan kita akal Kan seperti itu. Akal ini untuk kita berpikir. Kalau setiap tahun kita melahirkan, kesian ibunya dan anaknya pun kesian juga. Zaman sekarang dengan zaman dulu lain. Zaman dulu Masya Allah banyak yang bantu, banyak yang liatin anak kita. Sekarang siapa yang mau seperti itu? Nah akal itu harus dikembangkan. Memang setiap yang dilahirkan ada rizkinya. Tetapi kan rezeki itu perlu diupayakan. Ya kan? Mohon maaf ibu-ibu pemirsa TV One itu yang namanya Cina 1,4 miliar. Tidak ada satupun yang kelaparan. Kita 240 juta alhamdulillah masih ada yang busuk lapar. Nah karena apa? Ketidakadilan kan seperti itu. Nah oleh karena itu sistem ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini ubahi bikumul umam yaumal qiyamah. Aku bangga dengan banyaknya umatku, tapi bukan banyak majoriti itu, tetapi Rasul juga ingin menginginkan kualitas yang ada. Ya kan? Kita baru 240 juta, Bu, dan kita kaya sangat luar biasa. Jangan takut kita kelaparan di saat kita betul-betul. Tetapi permasalahannya kita perlu ilmu untuk mencari dunia, ya kan? Fit dunia bil ilim wa bil akhirat bil ilim. Di dunia ini dengan ilmu, di akhirat pun kalau mau dengan apa? Dengan ilmu. Nah, untuk pendidikan, untuk kesehatan yang semestinya kita ini mendapatkan gratis semuanya, ini kan mahalnya setengah mati, Bu. Nah, Allah berikan kita akal untuk kita mengatur itu semua. Bagaimana kalau aku kemampuan seperti ini, aku punya anak saja nggak banyak-banyak lah, sepuluh misalnya kan gitu. Ya kan atau lima seperti itu. Nah, Bu, jangan berkecil hati. Allah yang memberikan rezeki kita. Tetapi Allah juga menitipkan kepada kita akal. Mari jangan pesimis. Jangan pesimis setiap anak ada rizkinya, tapi juga ingat kalau penghasilan kita satu juta, anaknya sepuluh, mau dikasih makan apa itu anak kita dolim dengan anak kita. Iya. Baik, besar langsung saja ada yang mau bertanya, silahkan ibu. Oh iya silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Ustaz saya mau menanyakan mengenai ini uh, apa? Suami saya kan pengen punya anak lagi. Sementara saya waktu proses kelahiran anak pertama dulu kan mengalami masalah kesulitan gitu. Terus saya rasanya keberatan banget. Kalau menurut Ustaz gimana itu tuh? Baik. Kesulitannya seperti apa buat tuh yang pertama? Uh, apa kayak mata mesungsang terus apa waktu saya melahirkan. bulan ke oh. proses melahirkan. Tapi cukup bulan waktu itu melahirkannya. Udah udah cukup bulan, oh. tapi agak sulit. Iya. Ya. Baik, ya. Baik, Ibu Subhanallah. Memang yang lahirin wanita sih Bu ya. Pria enggak gitu ya. Pria tuh cuma ngidamnya aja Bu insya Allah. Jadi begini Ibu, kita harus musyawarah dengan baik dengan jangan jalan ego. Satu dengan yang lainnya jangan ego. Saya juga mau Bu, anak saya baru tiga, tapi lihat dulu kondisi istri kita bagaimana kan seperti itu marilah kita terbuka marilah kita musyawarah dengan yang baik-baik ya kan kalau tanya dengan ahlinya yaitu dokter spesialis kita tanya bagaimana umurku sekian menurut medis bagaimana kalau dokter mengatakan nggak apa-apa banyak kok yang 48 55 masih melahirkan misalnya seperti itu ya kita Tawakal kepada Allah kita sudah tanya. Tapi kalau medis mengatakan jangan karena kau waktu hamil betresnya tujuh 7 bulan kan seperti itu. Kemudian kamu um, ini apa namanya rahimmu seperti ini lemah dan lain-lainnya. Loh, kita kan enggak kita kan harus dengan akal dulu bu Musyawarah yang pertama itu dengan akal Yang kedua musyawarah Yang ketiga kepada Allah subhanahu wa ta'ala Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nah jadi mari ke dokter bu jangan kita nggak mau ah nah suami juga oh aku cari yang lain nah wabillahi taufik wal hidayah tetapi marilah kita musyawarah sama-sama sekarang udah punya anak berapa bu baru dua kurang delapan insya Allah <laughs> ya Baik. Penanya berikut silakan langsung saja. Bu, mic Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini Pak Ustaz yang mau saya tanyakan. Jadi ini uh, sesuai dengan program pemerintah keluarga berencana. Jadi saya juga merencanakan waktu itu punya anak dua. Jadi kita uh, ada rencana sekian tahun baru punya anak itu. Ternyata dalam perjalanan itu kebobolan. Kebobolan. Nah, saya kan belum kepengen punya anak. Nah, jadi saya tuh minum jamu lah untuk ini gitu. Nah, ternyata saya pikir-pikir kok nggak keluar juga karena saya takut akhirnya saya aborsi nah ini gimana uh, dok dosa saya <laughs> seperti apa iya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya ibu kalau sudah jadi itu titipan Allah subhanahu wa taala bertobatlah kepada Allah subhanahu wa taala agar Allah mengampuni segala dosa-dosa kita ibu yang mau pengen anak saya merasakan bertahun-tahun sudah kesana sudah mungkin ratusan juta habis baru sekian tahun baru dapat. Ada kawan saya 13 tahun sudah keliling dunia. Ini yang gak sengaja jadi kan subhanallah. Nah, oleh karena itu idza arada syai'an an yakula lahukun fayakun. Jadi maka jadilah. Banyak yang pakai kontrasepsi apapun tapi Allah mengatakan jadi jadi, terima dengan baik. Kalau sudah jadi, tidak boleh kita buang. Kalau belum jadi, itu kita cegah. Boleh dicegah, tapi tidak boleh dibuang. Paham Ibu ya? Bagaimana sekarang? Fatubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah taubatan nasuha. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita, memperbaiki kehidupan kita. Baik. Sudah ya Bu ya? <laughs> Iya baik. Nah, eh, Ustaz kontrasepsi eh kontrasepsi jadinya kontrasepsi juga tidak hanya untuk wanita ya, pria pun juga ada tadi kontrasepsinya ya. Iya. Yang memang disyariatkan menurut Islam bila seorang laki itu menggunakan kontrasepsi apa Ustaz hukumnya? Seandainya dia itu mencelakakan untuk dirinya atau cabang bayinya atau untuk istrinya karena benihnya dia kurang bagus menurut medis setelah second opinion dan juga membahayakan dirinya, membahayakan keturunannya secara medis baru itu dilakukan seperti itu. Berarti nggak ada batasan umurnya ya Ustadz ya harus berapa harus berapa gitu? Tidak, Islam itu memberikan jalan keluar. Hmm. Islam itu agama yang sangat rasional, hmm. tetapi jangan mengalahkan an yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ibu, hidup ini bukan matematik. 2 tambah 2 sama dengan 4. Hidup ini 2 tambah 2 terserah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang dapat merencanakan akan terjadi ia. Segala sesuatu yang kita inginkan tidak akan terjadi semuanya. Kalau terjadi semuanya, kita Tuhan. Nah, untuk itulah Allah gagalkan karena ada kehendak Allah di atas eh, kehendak Dia di atas kehendak segala-galanya. Oleh karena itu ada sistem tawakal dalam diri kita. Wa may tawakkala 'ala Allah huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal berserah diri kepada Allah, Allah akan cukupi kehidupannya. Mohon maaf Bapak-bapak, eh, Ibu-ibu, pemirsa TV One, ada seorang yang cukang cukur punya anak lima, lima-limanya spesialis. Karena dia yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan dia untuk yakin kepada Allah. Kan dunia ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa hanya tukang cukur. Tapi Allah berikan otaknya jenius semua. Yang satu spesialis jantung, yang satu spesialis apa namanya um, anestesi dan lain-lain. Karena apa? وَمَا يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ siapa yang bekerja, siapa yang berusaha dengan semaksimal mungkin, kemudian dia berserah diri, maka Allah mengatakan, aku yang cukupi kehidupan engkau di dunia dan akhirat. Kita mau tanya ibu, kita sudah punya deposit, punya apa, tapi anak kita nggak jadi S1. Betapa banyak seperti itu, jelas bu. Tapi ada, mohon maaf, di Irian sana yang tidak punya kena komputer dan apa-apa, juara olimpiade. Jelas. Nah oleh karena itu, jangan suka mendahulukan Allah akal kita sangat terbatas. Ya kan, diperbolehkan kita jalan, tidak diperbolehkan sami'na wa ata'na akan datang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Iya berarti kalau misalnya mungkin bagi pemirsa juga di rumah atau ibu-ibu di sini yang istilahnya masih ragu ya Ustadz ya mengenai kontrasepsi ini Alhamdulillah kita mendapatkan ilmunya bahwa kontrasepsi diperbolehkan sesuai dengan syariat dan tergantung dengan niatnya ya. Iya. Baik, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innamal a'mal bin niat iya. niat itu yang memotivasi dari satu perbuatan kita. Baik, subhanallah. Ustaz, nanti kita akan lanjutkan dan ibu-ibu juga ya, bagi yang mau bertanya lagi, sabar sebentar karena kita akan break. Jangan kemana-mana pemirsa, Titian Kolbu akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Insya Allah. Ya kalau kita berbicara mengenai kontrasepsi dan itu pun ternyata ada dalam Al-Quran ya Sebegitu detailnya, sebegitu istilahnya sangat dalam bentuk proses apapun Apa yang terjadi di dalam kontrasepsi itu ada dalam Al-Quran ya Berarti memang Islam subhanallah ya Ustaz, kita istilahnya memikirkan hanya sedetik sesaat gitu hanya ini Tapi Al-Quran sudah ada dalam dari dulu gitu mengenai masalah kontrasepsi ini tapi kenapa kalau misalnya kita bicara kontrasepsi masih saja ada istilahnya yang tadi pertentangan antara boleh dan tidak. Apakah ini memang memang pemahamannya kurang atau memang tergantung dari niatnya tadi, Ustaz? Dahulu terjadi perselisihan pandang tentang boleh atau tidaknya karena ada faktor politis. Ya kan? Karena faktor politis ini mendominasi pikiran-pikiran pada ulama memang pada saat itu kita waktunya tidak memungkinkan untuk berkabi begitu. Nah, sekarang kita berkabi bukan urusan politis. Ya kan, memakai kontrasepsi kita mohon petunjuk dari para ulama-ulama, mohon petunjuk para medis untuk kita melakukan yang terbaik untuk generasi kaum muslimin. Kalau seandainya mohon maaf kita mampu untuk apa? Untuk apa kita konsep apa memakai eh, kontrasepsi seperti itu? Kita mampu untuk mendidik anak kita, kita mampu dengan Allah berikan rizki. Ya kan sayang Bu, uang kita miliaran anak dua, dia dia dulu yang kita lihat kan bosan subhanallah. Udah gede nanti malah ninggalin kita iya. Nah, jadi situasi dan kondisilah yang menentukan kita. Jangan kita menentukan nasib sebelum ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita mendahulukan Allah Subhanahu wa taala. Ah saya cukup aja ah, dua begitu. Mohon maaf Bu, betapa banyak orang yang punya uang sekolahkan anaknya nggak jadi Bu. Iya, ini kejadian seperti itu. Nah, oleh karena itu uang bukan segala-galanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya, Bu, punya Tuhan yang menghidupkan kita. Nah di samping itu kita diberikan akal untuk merencanakan Boleh merencanakan Tetapi jangan ekstrim Ekstrim itu mendahulukan apa yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau anakku dua ini begini ini begini, katanya dua-duanya meninggal itu anak. Nauzubillah min dalik kan begitu. Ya kan? Jelas. Baik. Ya, silakan ada yang mau bertanya lagi sepertinya. Silakan. Ya, Ibu, silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tuti. E, ingin bertanya kepada Pak Ustadz, apakah boleh seorang istri e, ikut program keluarga berencana secara diam-diam? Jadi tidak minta izin kepada suaminya karena suaminya sangat anti dengan program keluarga berencana. Sedangkan si istri ini sadar betul dia seandainya mempunyai anak terus-menerus, kualitas hidupnya eh, ya tidak mendukung gitu. Baik. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Memang istri kadang-kadang ada benarnya ada salahnya juga begitu. Kesian suami itu dibohongin terus subhanallah. Begini Bu, sekali lagi mohon maaf ini permasalahan yang serius, bicarakan dengan yang terbuka dengan suami. Dia harus memakai akal sehat. Kan dia sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab dunia dan akhirat di hadapan Allah. Iman ya ayyuhalladzina amanu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari kecaman api neraka. Ketika Kak Pak, mohon maaf bukan nggak punya anak, ini anak udah tujuh sekarang Ya kan mau dikasih makan apa, pendidikannya bagaimana, gajimu cuma satu juta setengah, ayo bagaimana? Ya kan? Ini namanya kezaliman seperti itu. Ya kan? Ada kalanya. Maaf, laki-laki memang agak egois seperti itu. Nah jadi kadangkala ajaklah musyawarah dengan orang yang ketiga agar dia memahami tentang ini. Nah dan juga kalau membahayakan kepada istrinya, waduh subhanallah itu suami gelok kali ya. Nah, nah jadi ibu, mari kita musyawarah. Kalau sudah tidak bisa juga dimusyawarah, kita punya hak untuk diri kita kok. Ya kan, untuk menyelamatkan diri kita. Enak aja setiap tahun kita hamil terus, masya Allah. Ya kan, sedangkan dia jalan-jalan kita hamil lagi, subhanallah. Nah itu kan nggak benar seperti itu. Maaf bu, ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan dalam ini. Ekstrim kiri Pokoknya tidak boleh kontroversi. Wah, yang ini haram semua. Itu pun nggak benar. Yang satu lagi, sudah ya pokoknya begini aja. Kita gaji kita sekian, ya kesian. Loh, kita dari, lebih dari Tuhan. Iya. Itu ada dua ekstrim. Nah, kita ngambil di tengah-tengahnya, Bu. Ya kan, rencanakan dengan akal yang baik yang tidak bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu. Dikit jadi, banyak jadi. Itu yang kita inginkan. Jelas Ibu ya? Iya. Baik, penanya berikut silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya punya anak dua kecil-kecil. Anak sekarang kan aktif-aktif ya Pak ya. Kebetulan saya agak kesulitan menjaga keduanya dalam uh, kualitas yang sama mengenai perhatian dan kasih sayang. Saya merasa saya lebih memperhatikan anak yang kecil. Apakah uh, di dalam bagaimana pandangan Islam mengenai itu? untuk adil kepada kedua anak ya Bu. Dengan ibu iya. siapa? Ibu Mila. Ibu Mila. Yang pertama anaknya berapa Bu umurnya? Uh, sudah agak besar. Yang kecil? Yang kecil masih SD. Oh masih SD. Iya. Baik. Ya. Memang Ibu rasa cinta itu bukan milik kita. Milik Allah Subhanahu wa taala. Saya merasakan saya lebih condong memang umumnya sama si kecil, si bungsu. Karena si bungsu itu nggak tahu bagaimana, memang dia yang mencari perhatian kita. Kalau yang besar kita udah nek-nek pusing rasanya kan begitu. Nah oleh karena itu bu ini ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk adil kepada anak. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kau punya hadiah, berikan anakmu yang wanita terlebih dahulu menang lagi wanita. Subhanallah. Iya kan? Sudah ibumu, ibumu, ibumu, ayahmu kan gitu ya. Ya Allah. Nafkah pun kewajiban suami, bahkan arisan pun kewajiban suami kan gitu. nah, ya. Jadi Ibu, ketika kecintaan itu memang kita nggak berhak untuk kita mengelak, tetapi jangan keadilan itu kita korbankan yang besar sehingga perhatian itu hanya untuk dia saja sehingga yang besar itu luput dari perhatian kita zalim adil itu meletakkan sesuatu waktu syai' fi mahallih meletakkan sesuatu pada tempatnya begitu juga mohon maaf ibu-ibu ada seorang ibu itu yang perhatiannya mati-matian sama anaknya bentang-bentang anaknya ada tiga misalnya atau dua uh perhatian sama sehingga bapaknya nggak diperhatikan lagi Akhirnya bapaknya mencari perhatian yang lain. Nah, ini yang na'udzubillah min dalik seperti itu. Nah, berikanlah keseimbangan dalam rumah tangga itu. Karena apa? Kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati." Semua pemimpin dan setiap pemimpin diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami diminta pertanggungjawaban anta, an, a, eh, kepada anaknya dan istrinya. Seorang istri diminta pertanggungjawaban bagaimana merawat anak-anaknya. Ya. Iya. Sudah ya, Bu ya? Iya. <laughs> Baik. Nah, kalau dulu selalu ya kita ada pepatah ataupun kiasan yang yang bilang banyak anak banyak rezeki. Kalau tadi Ustaz bilang itu mah zaman dulu. Oh zaman sekarang <laughs> banyak anak liar. Iya memang banyak anak dulu karena banyak sawahnya, sekarang nggak ada sawah lagi. <laughs> iya. iya. Iya baik. Nah kalau tadi kan Ustaz bilang bahwa setiap anak tuh ada rezekinya ya Bu ya. Tapi kalau misalnya Ustaz kita mendidik anak zaman sekarang ya Bu ya, anak perempuan, anak laki-laki tuh aduh seperti artinya sama gitu jaganya mesti ketat juga di tengah era globalisasi dan modern ini gitu. Nah untuk kita bisa uh, Ustadz dalam arti kata Oke okay, banyak anak tapi secara kualitas kuantitas kita bisa mendidik anak-anak kita insya Allah bisa menjadi anak soleh dan soleh Tipsnya apa Ustaz? Subhanallah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat kepada kita bahwa anak ini adalah amanah Allah Subhanahu Wa Taala bahwa anak itu adalah belahan jiwa kita, ruh kita, amanat Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak mengerti bagaimana dia dibesarkan tapi dia harus besar. Maka itu Nabi mengatakan birru abaakum tabiru abnaakum. Ini kunci yang pertama. Berbaktilah terhadap kedua orang tuamu, niscaya anakmu akan berbakti kepadamu. Ini dulu kuncinya ini. Bukankah ridha Allah fi ridhal walidain? Jangan salahkan kalau anakmu biadab kepadamu. Tanyakan kepada dirimu bagaimana kau perhatikan terhadap kedua orang tuamu. Kan begitu. Nah, bukan hukum karma, kita tidak mengenal, tetapi pengaruh dosa itu besar dalam perjalanan hidup. Nah, kembali lagi dari pertanyaan tadi, bagaimana kita mendidik anak kita? Pertama, saya katakan Rasul Shallallahu alaihi wasallam ada tiga tahapan. Dari umur satu hari sampai umur tujuh, Nabi mengatakan, biarlah dia bermain, kata Rasulullah. Ibu zaman Belanda kita mau sekolah kan begini dulu. Biar bermain, memang waktunya bermain. Dari satu sampai tujuh, ya kan? Ditanamkan dari satu sampai tujuh. Nabi mengatakan apa? Umur dua tahun ajaklah dia mengucapkan la ilaha illallah. Umur tiga tahun ajarkan dia berselawat kepada Nabi dan keluarganya. Umur empat tahun biarlah dia ikut sholat dan bermain air dengan berwudu. Umur lima tahun ajaklah dia di belakangmu. Umur enam dan tujuh kalau dia nggak sholat cubit. Coba lihat. Ini pendidikan yang luar biasa. Nah, memang dia saat main biarlah dia bermain. Nanti kalau dia bermain umur empat puluh tahun, Bu, nauzubillah min zalik. Iya kan? Itu lebih bahaya. Dari tujuh sampai empat belas arahkan permainannya tanamkan halal haram kepadanya. Dari 14 sampai 21, mengapa diharamkan? Itu tanamkan filsafat itu. Mengapa engkau harus sholat? Mengapa engkau harus bertuhan? Mengapa engkau harus pergi haji? Mengapa engkau harus puasa? Itu harus dikaji, mengenal kepada Allah. Sehingga dia punya pegangan di saat dia menghadapi permasalahan. Kalau tidak, putus pacar lompat dari tingkat lima. Iya bahaya Na'udzubillah bin dalik iya. Rapuh Badannya bagus Jiwanya rapuh Nggak punya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kenapa? Pendidikannya tidak dikenalkan kepada yang sang penciptanya Ya. Baik iya. Ustaz, nanti kita akan lanjutkan dengan tema kita pagi ini yang masih membahas tentang kontrasepsi Karena itu pemirsa jangan kemana-mana Titian Kolbu akan kembali setelah pariwara berikut Tetap bersama kami Insya Allah Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di Titian Kolbu dan kita masih membahas tentang kontrasepsi dalam Islam. Berarti intinya Ustadz eh, dari pembahasan kita yang tadi-tadi eh, kita sudah bahas bahwa kontrasepsi itu diperbolehkan, bahwa kontrasepsi itu kalau misalnya memang urgen gitu ya, maksudnya istilahnya bagi si ibu memang dia penyakit ataupun memang Eh, dokter Fonis, udah bu tidak usah punya anak ada syarat-syarat syar'i mm -hmm. yang memperbolehkan dia mm -hmm. jadi jadi begini mbak Cece ada dua kutub ekstrim yang satu banyak anak banyak rezeki kan seperti itu dia tidak menging eh, dia tidak memakai akalnya yang Allah berikan dia punya anak tujuh gajinya satu juta anaknya penyakitan semua tidak berpendidikan semua itu dia zalim terhadap anaknya Nah begitu juga, ada yang zalim juga, hartanya Allah berikan berlimpah, tapi dia ingin dua saja. Kan seperti itu. Itu juga tidak benar. Ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Nah marilah kita ini berjalan dalam Al-Quran. Selagi Allah memberikan kita rezeki kesehatan, mengapa kita tidak mau untuk mempunyai anak banyak? Tetapi di saat kita ini sakit-sakitan, mengapa kita tidak pakai konsep apa kontrasepsi seperti itu? Jadi Al-Quranul Karim tidak saklek. Al-Quran ini kalamullah yang lebih tahu daripada segala sesuatu. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Khairul umur, ausatuhan. Sebaik-baik perkara di tengah-tengahnya. Seperti itu. Iya. Nah kalau tadi kita membahas tentang seorang yang memang kelebihan anak istilahnya sampai dengan KB. Nah kalau misalnya ada yang sampai saat ini istilahnya belum punya atau dikaruniai anak gitu loh Ustadz. Bagaimana sih untuk supaya bisa optimis melangkah ke depan atau ada juga yang bisa dibilang ya Bu mancing anak gitu. Nah dalam iya. Islam itu bagaimana Ustadz? Di dalam Islam memang mohon maaf ada satu sunnah untuk kita memelihara anak untuk mudah-mudahan memancing. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pancinglah rizkimu dengan sodakoh. Sedekah yang terbesar itu di saat kita mengambil anak saudara kita, anak pol, kita didik dia karena kita berlebihan uang kita yang selama ini cuma jalan-jalan sana sini. Mari kita mendidik anak saudara kita yang mungkin dia perlu kita didik keponakan kita. Mudah-mudahan dengan itu akan terjadi apa? Keturunan dan itu banyak dibuktikan seperti itu. Saya yakin kepada Allah, kita hidup numpang dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjalanlah di jalan Allah karena Dia yang menentukan kehidupan kita bukan akal yang menentukan. Akal Allah berikan kepada kita untuk merencanakan kehidupan kita agar lebih baik, agar bagus. Tetapi akal tidak segala-galanya karena akal yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Berarti kita nggak istilahnya jangan so tahu, jangan jangan ikut campur dengan kehendak Allah gitu Ustaz bolehlah ya. Boleh hitung-hitungan gitu, tapi dengan oleh hitungan matematikanya lain. Iya baik, kesimpulan Ustaz apa yang bisa kita ambil hikmah dari kesimpulan pertemuan kita di pagi ini? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa memberikan jalan lurus kepada kita. Berkonsultasilah, bermusyawarahlah dengan sekeliling kita kalau ingin kita melakukan sesuatu karena orang yang bermusyawarah tidak akan rugi fasalu ahli zikir, in kuntum la ta'lamun bertanya kepada ahlinya kalau kita tidak mengetahui jangan kita menjadi ekstrem kiri jangan kita menjadi ekstrem kanan yang membahayakan kita semua Ekstrem kiri pokoknya banyak anak banyak rizki Betapa banyak kita lihat busuk lapar yang tidak dia tinggalkan anaknya. Mohon ya, maaf benar. di televisi kita melihat ya, ditinggalkan anaknya karena apa? Karena tidak bisa memberikan apa maka itu jadi zalim iya, sepertinya. Betul. Nah begitu juga betapa banyak yang berlebih-lebihan anaknya cuma satu. Nah itu iya. pun harus dipertimbangkan. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberikan keberkahan bagi kita semua agar apa yang kita lakukan tidak mendapatkan murka ingat kita hanya sekedar hak guna pakai dalam hidup ini Ustaz, terima kasih banyak atas waktu, ilmu, kesempatan. Alhamdulillah ya Bu ya. Kita jadi istilahnya semakin lega gitu ya. Kalau yang memakai kontrasepsi ya mungkin selama ini masih ragu-ragu atau tidak tahu, tapi alhamdulillah di pagi ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa. Kita doakan semoga Ustaz Osman selalu sehat ya Bu ya. Amin. Agar bisa memberikan ilmunya kepada kita semua. Salam untuk keluarga Ustaz. Insyaallah Allah, alihissalam ya, iya, sama-sama. Ibu-ibu terima kasih banyak waktu ilmunya, eh waktu ilmunya jadi maksudnya sudah memberikan ilmu kita. Insyaallah kita ketemu lagi dan pemirsa juga terima kasih atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan kami di Tiang Kolbus setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah empat pagi hanya di TV One. Menuntut ilmu suatu kewajiban, tapi alangkah yang lebih baik atau utama adalah mengamalkannya. Saya Cici Kirani pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misi Bu, silakan diminum.